berikutnya yaitu hal yang berbentuk jumlah. Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Yang pertama, yang berikutnya adalah hal yang berbentuk jumlah ismiyah. Mislu dakhala at-talibu al-imtihana wa huwa farihun. Seorang pelajar itu masuk untuk menghadapi ujian wahwa farihun dalam keadaan dia itu gembira. Jadi ketika dia masuk untuk menghadapi ujian, maka dia datang dengan masuk dalam keadaan gembira. Wahwa al-wawu lil hali, wawu ini adalah wawu haliyah. Huwa domirun mabniun fi mahalli raf'in mubtada'un Adapun huwa, dia itu adalah domir yang mabni, domir rof'in munfasilin fi mahalli rof'in mubtada'un. Dia menduduki kedudukan rofa sebagai mubtada'. Kemudian farihun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu lil mubtada'i huwa. Ya jadi farihun di sini adalah khobar miliknya mubtada yaitu huwa tadi wal jumlatu wal ismiyatu wa huwa farihun fi mahalli nasbin halun wa indama nuhawwilu al hala al jumlata al ismiyata ila halin mufradatin dakhala at-talibu al imtihana farihan dan tatkala kita mentahwilkan kita memindahkan hal yang berbentuk jumlah ismiyah kepada hal yang berbentuk mufrad maka menjadi kita katakan dakhala at-talibu al-imtihana farihan. Di farihan sebagai halnya. Itu kalau ditahwil dipindahkan ke hal mufrad. Jadi setiap hal yang berbentuk jumlah itu bisa dipindahkan kepada hal mufrad. Atau contoh berikutnya jaa al-qitaru wa huwa musri'un. Kereta itu datang wa huwa musri'un. Wow, wow halia di sini dalam keadaan dia itu cepat. Wa huwa al-wawu lil hali wa huwa dhamirun mabniun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kemudian mustriun khabarun marfu'un. Dia adalah khabar yang marfu. Tanda rofaknya dengan dhamma milik mubtada' huwa. Nah, jumlah ini, jumlah ismiyah ini wa huwa musri'un ini fi mahalli nasbin halun. Karena kaidahnya nanti setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat maka kebiasaannya itu adalah hal. Wa indama nuhawwilu al-hala al-jumlata al-ismiyata ila halin ila halin mufradatin naqulu jaa al-qitaru musri'an. Maka kita katakan jaa al-qitaru musri'an. Ini kalau berbentuk jumlah ini, anak baca pembagiannya dulu ya nanti kita sebutkan syaratnya. Yang kedua yaitu hal yang berbentuk jumlatun fi'liyatun, berbentuk jumlah fi'liyah. Seperti dakhala at-talibu al-imtihana yadhaku. Pelajar itu masuk kepada ujian, masuk menghadapi ujian yadhaku dalam keadaan dia tertawa. Yadhaku fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wal jumlatu al-fi'liyatu yadhaku fi mahalli nasbin halun. Wa indama nuhawilu al-hala al-jumlata al-fi'liyata ila halin mufradatin. Nakulu dakhala at-talibu al-imtihana dohikan. Ini sama seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau nanti ditahwil, dipindahkan, maka jadinya dipindahkan ke hal mufrad, jadinya seperti yang kita sebutkan tadi. Perhatikan syarat jumlah yang ingin menjadi hal. Syarat yang pertama antakuna jumlatan dan dia harus berbentuk jumlah khabariyah seperti yang kemarin sudah kita sebutkan itu tidak boleh berbentuk jumlah yang mengandung larangan tidak boleh berbentuk jumlah fi'liyah tapi ada nahinya harfun nahinya atau tidak boleh berbentuk jumlah tapi perintah paham itu seperti di contoh dalam kitab kita Ya, dakhala at-talibu al-imtihana yadhaku. Yadhaku dia adalah jumlah khabariyah, bukan berbentuk larangan, bukan berbentuk perintah juga. Maka jumlah fi'liyah ini untuk syarat yang pertama boleh menjadi syarat sebagai hal. Yang kedua tidak kemasukan harfu tanfis. Jadi kalau dia berbentuk jumlah fi'liyah, tidak boleh kemasukan harfu tanfis huruf-huruf yang menjadikan makna fi'il mudhari itu bermakna istiqbal. Ya, huruf-huruf yang menjadikan makna fi'il mudhari itu bermakna istiqbal. Seperti sin, saufa, ini termasuk harfu tanfis yang kalau memasuk kemasukan kepada fi'il mudhari dia akan menjadikan makna fi'il mudhari itu bermakna istiqbal tidak bermakna hal. Karena fi'il mudhari secara asal punya dua makna, bermakna hal, bermakna sekarang, keadaan sekarang yang terjadi atau bermakna mustaqbal. Sampai ada korina yang menunjukkan dia bermakna mustaqbal, maka kita hukumi bermakna mustaqbal. Kalau tidak ada korina sama sekali, maka secara asal fi'il mudhari itu bisa dibawa ke makna hal, makna sekarang, atau bisa dibawa ke makna istiqbal. Jadi seperti contoh dalam kitab kita tadi, dakhala at-talibu al-imtihana yadhaku, yadhaku tidak kemasukan harfu istin apa harfu tanfis. Kemudian syarat yang ketiga, jumlah halia tersebut harus mengandung robit pengikat yang kembali kepada sahibul halnya atau yang mengikat antara dia dengan sahibul halnya. Dan robit itu bisa beberapa bentuk. Yang pertama bisa berbentuk domir. Seperti saro atiflu ya beki. Ya beki, robitnya nanti, failnya ya beki, domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke atiflu. Ya, domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke atiflu. Nah, ini ya beki. Ya, robitnya berbentuk domir. Atau robit yang kedua berbentuk wawu halia. Seperti istaiqaltu wasyamsu tali'atu wasyamsu tali'atun. Saya bangun dalam keadaan matahari itu sudah terbit. Ya, robitnya di sini tidak ada domir, tapi robitnya adalah wau halia. Atau yang ketiga, berbentuk domir dan berbentuk wau halia. Seperti saro atiflu wahuwa yabaki. Ya, saro atiflu wahuwa yabki. Di situ wawu ada, domirnya ada. Yang mengikat jumlah halia ini dengan sahibul halnya yaitu atiflu. Yang kita bahas sekarang adalah halun syibhu jumlatin hal yang berbentuk shibul jumlah. Baik jarun wa majrurun atau zorfun. Yang pertama hal yang berbentuk jar dan majrur seperti dakhala al-qadi fi ghadabin. Ya, seorang qadi itu telah masuk dalam keadaan marah. Fi harfu jarrin ghadabin ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu wa shibhul jumlati fi ghadabin fi mahalli nasbin halun. Wa indama nuhawwilu al-hala shibhal jumlati ila halin mufradatin naqulu dakhala al-qadi ghadiban Wa mislu qawlihi qawlillahi ta'ala fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini sama persis nanti kaidahnya juga setiap sibul jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat. Ya. Sama seperti hal yang berbentuk jumlah. Kaidahnya setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat maka kebiasaannya dia itu adalah hal Terlebih lagi misalkan dia punya robit. Ya, maka bisa kita katakan dia itu adalah hal. Atau yang kedua nanti kaidah yang berikutnya, setiap syubhul jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat. Adapun sekarang kita lihat hal yang berbentuk zorof mislu hadara al-muznimu bainal khawfi wal qalaqi ya hadara al-muznibu orang yang berdosa itu telah hadir bainal khawf di antara takut ketika dia didatangkan itu keadaannya dalam keadaan di, berada di antara rasa takut dan al-qalaq nanti dilihat di kamus ini bainal zorfun mansubun wa alamatun asbihi al-fathatu Al khawfu mudhafun ilaihi majrurun. Ini juga sama pembahasannya. Wa inna ma nuhawwilu al hala shibhal jumlati ila halin mufradatin naqulu hadara al mudhnibu khaifan qaliqan. Ini faedahnya masih sama. Setiap jumlah atau setiap shibul jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat maka bisa dikatakan dia itu adalah sebagai hal. kita bahas adalah sahibul hal. Di kitab kita ini enggak ada. Cuman yang ingin kita bahas sekarang ini adalah masalah sahibul hal. Kapan saja ada hal, maka pasti harus ada sahibul halnya. Ya. Kapan saja hal itu ada, maka sahibul halnya juga mesti harus ada. Adapun sekarang kita lihat definisinya. Sahibul hal itu adalah isim yang hal menjelaskan tentang keadaannya. Itu definisinya ya. Jadi sahibul hal huwal ismu allazi tubayyinu al-halu hayatahu. Dia itu adalah isim yang sahibul hal yang hal menjelaskan tentang keadaannya. Itu namanya sahibul hal. Jadi pada hakikatnya nanti di mana ada hal maka di situ harus ada sahibul hal. Koedahnya yang terkena sifat karena kan hal ini berbentuk sifat. Ya, berbentuk isi mustaq. Paham? Maka yang terkena sifat itu adalah sahibul hal. Jadi seperti tadi kita sebutkan contoh. Dakhala at-talibu al-imtihana yadhaku maka sahibul halnya nanti kan adalah at-talib maka yadhaku ini adalah sifat tertawa yang mana pada sifat ini sebenarnya ingin diberikan kepada at-talib jadi hal itu, eh, sahibul hal itu dialah yang terkena sifat dari hal itulah sahibul hal dia yang ketika hal itu didatangkan tujuannya untuk menjelaskan keadaan sahibul hal itu sendiri. Jadi bagaimana keadaannya dia dijelaskan oleh halnya. Nah, kemarin pada awal pembahasan kita membahas hal kita sebutkan bahwasanya nanti soy apa datangnya hal ini untuk menjelaskan keadaan sahibul hal baik sahibul halnya berbentuk fiil atau baik sahibul halnya berbentuk fa'il. Dilihat ya <clears throat> bentuk-bentuk dari sahibul hal. Jadi sahibul hal itu nanti punya beberapa bentuk. Yang pertama berbentuk fa'il. Jadi sahibul halnya diambil dari fa'il. Seperti jaa ar-rajulu raqiban ar-rajulu sebagai fa'il, raqiban sebagai halnya. Ar-rajul di satu sisi dia juga adalah sahibul hal karena syaratnya dari sahibul apa? Dia itu harus berbentuk isim ma'rifat. Kemudian siko, siko ini fi'il majhul dari sako seperti kola menjadi kila. Sako menjadi siko. Al-mujrimu mafkhur makhfuron bil junudi. Di sini makhfuron adalah halnya, al mujrimu adalah sahibul halnya. Namun bukan berbentuk fa'il tapi berbentuk naibul fa'il. Ya. Al mujrimu sebagai naibul fa'il dan dia juga sebagai hal. Syaratnya jelas terpenuhi isim ma'rifat. Kemudian berbentuk maf'ul bih seperti syaribtu asyaya sakhinan. Ya, syahidnya adalah asyaya sebagai maf'ulun bi, kemudian dia juga adalah sebagai sahibul hal dan syaratnya terpenuhi. Dia berbentuk isim ma'rifat, sahinan sebagai halnya. Kemudian berbentuk maf'ul fi seperti amdaitu al-lailata kamilatan fil bahsi saya melalui maksudnya saya menghabiskan malam dalam keadaan sempurna, maksudnya malam yang satu malam penuh fil bahsi untuk membahas ya, untuk membahas sebuah pembahasan. Syahidnya al-lailata di sini adalah maf'ul fi dari amdaitu. Karena dia muncul setelah fiilnya menjelaskan e, waktu terjadinya fiil. Nah, di satu sisi al-lailata juga sebagai sahibul hal dan syaratnya terpenuhi karena berbentuk isim ma'rifat. Kamilatan sebagai halnya. Yang berikutnya, yang ke lima, sahibul hal berbentuk jar dan majrur. Paham? Sahibul hal berbentuk jar dan majrur. Seperti marortu bi khalilin jalisan. Saya berpapasan dengan Khalil dalam keadaan dia duduk. Jadi Khalil waktu saya jumpai itu keadaannya itu dalam keadaan duduk. Lihat Khalilin adalah jar dan majrur dan di satu sisi dia juga isim ma'rifat karena Khalil adalah alam dan alam itu termasuk bagian dari isim ma'rifat. Maka terpenuhi syaratnya untuk menjadi sahibul hal. Jadi ingat definisi sahibul hal. Sahibul hal itu dia itu adalah isim yang hal menjelaskan keadaannya. Ya. Dia itu adalah isim yang hal itu menjelaskan keadaannya. Dan ingat, kalau sahibul hal itu wajib berbentuk isim. Adapun kalau hal bisa berbentuk isim, bisa berbentuk jumlah. Paham? Bisa berbentuk isim, bisa berbentuk jumlah, baik jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Adapun kalau sahibul hal diantara syaratnya dia itu harus berbentuk isim dan tidak boleh yang lain. Ya, dia harus berbentuk isim. Tidak ada, anak cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu